Pada pertemuan yang telah lewat kita sampai pada ayat surat Ali Imran ayat 175 maka <clears throat> pada malam ini insya Allah kita masuk pada ayat yang kedua dalam bab ini. Syekhul Islam membawakan dalil adanya al khosyah dan al khawf. Kalau pada ayat yang pertama di Imran ayat 175 itu disebutkan tentang al-khauf yang maknanya takut. Pada ayat yang kedua di sini akan dibawakan ayat yang itu semakna dengan ayat khauf yaitu al-khosyah. Hmm. Apa perbedaan antara al-khauf dan al-khosyah? Di sini Al-Imam rahimahullah membawakan dua dalil dari dua ayat yang itu menerangkan adanya al-khauf dan al-khosyah. Al-khauf <clears throat> ini <clears throat> nanti akan diterangkan oleh Syekh Utsaimin sisi perbedaan antara khauf dan khosyah. Sekarang kita lihat dulu ayatnya. Surat At-Taubah ayat 18. Qauluhu ta'ala. Innama ya'muru masajid Allah. Tidak lain. Bukan lain kecuali. Tidak lain orang yang mau memakmurkan masjid-masjid Allah Man amana billah adalah yang pertama orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhiri dan beriman kepada hari akhir. Tidak lain orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah dan menegakkan salat. Wa ataz zakat menunaikan zakat yang wajib. Walam yakhsha illallah dan tidak ada rasa khosyah rasa takut ilallah kecuali hanya kepada Allah tidak lain orang yang mau memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah hari akhir menegakkan solat menunaikan zakat walam yaksha ilallah dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah setelah itu Allah katakan fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Maka mereka itulah maka mereka itulah ayakunu orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jal. Maka mereka itulah orang yang pasti mendapatkan petunjuk dari sisi Allah Azza wa Jal surat At-Taubah ayat 18 kita bacakan penjelasan Syekh rahimahullah innama pada kalimat innama disebut adatu hasr perangkat untuk meringkas sebuah kalimat bukan lain berarti tidak lain Berarti selain dari ini tidak termasuk. Al-murad yang dimaksud tidak lain orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Apa itu memakmurkan? Mal murad bil imarah. Apa yang dimaukan dengan imarah memakmurkan masjid-masjid Allah Azza wa Jalla Makna memakmurkan masjid Allah Azza wa Jal ada dua makna. Yang pertama, al-imarah al-ma'nawiyah. Memakmurkan masjid-masjid Allah secara maknawi. Secara maknawi. Secara maknawi seperti wahya imaratuha habis salat seperti memakmurkannya dengan solat solat yang fardu solat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan solat yang bid'ah bukan kesyirikan tapi solat yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Wazikri atau berzikir berzikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau qiraatil Quran membaca Al-Quran wa dan yang sejenis dari itu seperti tolabul ilmi seperti tolabul ilmi sebagaimana hadis Muslim Beliau SAW bersabda man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallah lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama Allah mudahkan baginya masuk ke dalam surga. Wa majtama'a qaumun Tidaklah berkumpul suatu kaum. Kata beliau, fi baitin min buyutillah di dalam masjid dari masjid-masjidnya Allah. Dia duduk di masjid untuk mada yatlun kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Untuk membacakan kitabullah dan ditadarus, dipelajari isinya dan maknanya. Maka kata beliau, "Illa nazalat alaihi musakinah." Diturunkan di masjid tersebut, di majlis yang ada di masjid tersebut, as-sakinah, ketenangan. Hati jadi tenang karena dibacakan dan dikaji ayat-ayat Allah wa khasyat alaihimur rahmah diliputi dengan rahmat hafat humul malaikah para malaikat menurunkan sayap-sayapnya wa dzakarallah fiman indah Allah sebutkan orang yang berada di dalam masjid kepada para malaikat yang di sisinya maka kata beliau waman batta'a bihi amaluhu lam yusri' nasabuhu yang lamban langkahnya yang lamban amalannya lam yusri' nasabuhu tidak cepat nasabnya yang tidak berusaha beramal beramal jangan berharap mencapai tingkatan yang tinggi lam yusri' nasabuhu itulah disebutkan oleh beliau dalam hadis Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi keutamaan memakmurkan masjid dari masjid Allah dengan tolabul ilmi. Nah, wakadalik atau yang kedua memakmurkan masjid dalam bentuk hissiyah. Hissiyah artinya sesuatu yang konkret. Contohnya apa? Kalbina seperti membangun masjid al-hissi secara konkret dibangun masjid lalu dijaga kebersihannya dijaga kerapian masjidnya sesuatu yang rusak dia perbaiki itu juga memakmurkan masjid fa inna imaratiha bihi haqiqatan maka memakmurkan masjid baik yang pertama secara maknawi atau yang kedua secara hissi tidak lain kata muallif sahsang sesungguhnya hakikatnya adalah la takun tidak akan terjadi illa mimman dakarahumullah kecuali orang-orang yang Allah taala sebutkan tadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kecuali dia akan berusaha memakmurkan masjid Allah sebaliknya kalau dia bukan orang yang beriman bukan orang yang beriman dan mempercayai adanya hari akhir tidak mungkin bersemangat memakmurkan masjid Allah kenapa di anna man ya'muruha wa huwa lam yu'min billah wal yaumil akhir lam ya'murha haqiqatan Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid dalam kondisi dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir lam ya'murha haqiqatan berarti tidak memakmurkan secara nyata tidak nyata dalam memakmurkannya. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Oleh karena itu, li'adami intifa'ihi bihadihil imarah karena tidak bisa mengambil manfaat dari memakmurkan masjid maka fal imarah nafi'ah al hisiyah mal ma'nawiyah minalladzina amanu billahi wal yaumil akhir maka oleh karena itu memakmurkan secara maknawi dan secara hissi itu dari orang yang beriman dan kepada Allah dan hari akhir. Kalau belum beriman kepada Allah dan hari akhir, hari akhir itu hari pembalasan, ya kan santai saja. Mungkin tidak tertarik memakmurkan masjid Allah. Kenapa? Karena dia belum hakikatnya belum meyakini dengan yakin seyakin-yakinnya adanya hari akhir. Kalau yakin ada hari akhir, hari pembalasan, dia pasti akan mengumpulkan amalan yang terbaik. Menegakkan sholat untuk supaya mendapatkan amalan yang bisa memperberat amalannya. Namun karena belum beriman dengan iman yang nyata, belum beriman dengan hari akhir dengan nyata, maka dia tidak menampak mendapatkan bukti konkret adanya memakmurkan masjid-masjid Allah. Walihada oleh karena itu lihatlah lama iftakharal musyrikun setelah orang-orang musyrik musyrik jahiliyah mereka merasa bangga iftakhar merasa bangga bi imaratil masjidil haram dengan bisa memakmurkan Masjidil Haram. Karena pada ayat sebelumnya kalau antum baca maka lil musyrikina ayyamuru masajidallah tidak mungkin bagi orang-orang musyrikin lihat orang musyrikin ayyamuru masajidallah mereka akan memakmurkan masjid-masjid Allah Kenapa orang musyrik tidak mungkin memakmurkan masjid Allah? Syahidina ala anfusihim bil kuf. Karena mereka menyaksikan pada diri-diri mereka dengan kekufuran. Berarti kekufuran itu menjadi penghalang mau memakmurkan masjid-masjid Allah Azza wa Jalla Ulaika habitat a'maluhum. Mereka itulah orang yang Allah hapus amalannya. Wa finnarihum khalidun di dalam neraka kekal. Ini pada ayat yang sebelumnya ayat 17. Artinya orang musyrik yang mereka menjaga Masjidil Haram waktu itu mereka bangga kami ini punya Masjidil Haram. Tapi mereka melakukan kesyirikan. Di sekitar Ka'bah dipasang berhala-berhala. Orang-orang yang dianggap, gambar-gambar orang yang dianggap bisa menolong mereka. Ini kesyirikan. Ini namanya belum ikhlas. Nah kalau orang musyrik tidak akan mampu memakmurkan masjid secara hissiyah atau maknawiyah. Secara hissiyah <coughs> kadang terjatuh kepada kesyirikan. Masjid justru dibangun di atas kuburan. Padahal kuburan bukan tempat untuk beribadah. Tetapi mereka memakmurkan kuburan bukan lagi memakmurkan masjid-masjid Allah. Ini adalah praktek kesyirikan <coughs> kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga memakmurkannya masjid mereka seperti itu. Ini tidak mungkin terjadi. Hanya bagi orang yang beriman dengan iman yang benar, dengan tauhid yang bersih dari kesyirikan dan kebid'ahan. Jadi harus bersih dari kesyirikan dan kebid'ahan. Karena kebid'ahan kalau itu diletakkan di dalam masjid justru itu merusak daripada masjid-masjid Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu tidak sepantasnya masjid-masjid Allah dimakmurkan dengan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada orang di dalam masjid melakukan hal yang tidak pas. Masuk masjid, melakukan maksiat misalnya, kita ingkari. Tetapi justru kadang kita lupa. Masjid itu harus bersih dari segala bentuk-bentuk yang bukan bentuk memakmurkan masjid Allah. Seperti kesyirikan, seperti kebid'ahan. Karena itu hakikatnya justru merusak kemakmurkan masjid-masjid Allah Azza wa Jal. Maka dalam ayat ini Allah katakan innama ya'muru masajid Allah. Tidak lain yang memakmurkan masjid-masjid Allah man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Adhafa di sini Allah sandarkan kalimat um, al-masajid ila nafsih, Allah Masjid-masjidnya Allah. Itu sebagai bentuk tasrifan, sebagai bentuk pemuliaan. Walaupun Anda yang membangun, Anda membangun masjid, tetapi hakikatnya masjid itu sudah berpindah menjadi masjidnya Allah. Maka itu sebagai bentuk tasrifan lillah, sebagai bentuk memulia, eh, bentuk dimuliakannya tempat tersebut. Makanya disunahkan masuk masjid itu sholat dua rakaat. Sampai Nabi sedang berkhutbah sedang khutbah, ada orang masuk masjid, langsung duduk. Maka Nabi SAW menegur untuk menegakkan dua solat, dua rokaat yang ringan tentunya. Karena dia sedang khutbah, sebagai bentuk memuliakan masjid, masjidnya Allah. Sekalipun masjid tersebut kita yang membangun. Namun kalau sudah dibangun dan dikatakan masjid lillah, maka ini sebagai bentuk tempat yang sudah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Sebagaimana dalam hadis Muslim, wa ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini masjid-masjidnya. Tempat yang paling dicintai oleh Allah itu masjid-masjidnya. Entah masjid yang besar, entah masjid yang kecil. Kalau sudah dibangun dan dikatakan masjid, itu masjidnya Allah. Maka muliakan. Dan memuliakan masjid berarti mensiarkan dengan siar yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wa abghadul biladi ilallah dan tempat yang dibenci oleh Allah di muka bumi ini adalah aswaquha pasar-pasarnya ya karena pasar itu tempat banyak terjadi hal-hal yang sifatnya maksiat hal-hal yang sifatnya kadang kesyirikan kadang muncul di tengah pasar maka kalau anda masuk ke pasar jangan menjadi orang yang pertama kali masuk dan yang terakhir apa keluar tapi kalau masuk masjid kalau bisa yang paling pertama kan begitu jangan dibalik kalau masuk masjid yang paling akhir kalau keluar yang paling awal <laughs> kalau masuk pasar dibalik Seharusnya jangan kalau kamu masuk pasar yang pertama kali masuk dan yang terakhir apa? keluar. Karena itu tempat yang dibenci, maka berdoa berlindung diri kepada Allah dari kejahatan-kejahatan dan kerusakan yang ada di dalamnya. Berdoa. Baik. <clears throat> Kembali kepada ucapan mualif li'annaha maudi' ibadatihi. Karena masjid, masjid itu tempat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Maka orang yang bertauhid, orang yang di hatinya ada ketauhidan, keikhlasan dalam beribadah kepada Allah, itu mesti menyadari masjid tempat yang mulia. Dia akan berusaha memuliakan sesuatu yang Allah Ta'ala muliakan. Di antaranya ialah memakmurkan masjid dengan ibadah bukan dengan kesyirikan kadang masjid itu rame karena di dalamnya ada orang yang dikubur di dalam masjid untuk apa mereka rame ke masjid tersebut minta barokah orang yang ada di dalam kuburan tersebut ini adalah praktek yang justru dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau berdoa Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, aku mohon kepada engkau, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah orang. Beliau berdoa kepada Allah, jangan sampai kuburannya nanti dijadikan wasan berhala disembah oleh manusia sehingga doa beliau terkabul kuburan beliau dijaga sampai hari ini dari setiap orang yang ingin memohon berdoa kepada Allah melalui kuburan beliau wahadihi dan ini menunjukkan masjid itu tempat ibadah kepada Allah saja sebagaimana dalam surat Al-Jin wa annal masajida lillah fala مع الله أحدا dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah hanya untuk Allah fala umma Allah maka jangan kamu berdoa beribadah ma'allahi ahada berdoa kepada Allah bersamaan dengan itu berdoa kepada selain Allah dilarang oleh Allah Ta'ala melakukan praktek kesyirikan di dalam masjid-masjidnya Allah. Karena itu tempat ibadah mentohidkan Allah Azza wa Jal. Yang kedua, itu tadi makna yang pertama memakmurkan masjid. Bisa maknanya membangun, menjaga kemakmuran bisa maknanya menjaga kebersihannya, merawat masjid atau yang kedua mengisi dengan ibadah-ibadah. Yang kedua, makna yang kedua man amana billah. Apa yang dimaksud orang yang beriman kepada Allah, tidak lain. Yang akan selalu memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa yang dimaksud iman kepada Allah? Qala maka dikatakan wal iman billahi yatatammanu arba'atu umurin. Beriman kepada Allah Azza wa Jal terkandung empat perkara. Yang pertama, wahia al-imanu biwujudihi mengimani tentang adanya Allah, wujudnya Allah. Mengimani tentang wujudihi adanya Allah. Keberadaan Allah itu ada. Namun keberadaan Allah tidak sama dengan keberadaan makhluk. Laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Yang kedua, Mengimani yang kedua adalah warububiyatihi. Mengimani dengan rububiyah Allah. Allah sebagai pencipta, pengatur, pemilik alam semesta. Yang ketiga wa uluhiyatihi mengimani dengan uluhiyahnya. Mengimani dengan ibadah hanya kepada Allah saja. Dan yang keempat mengimani asma'ihi wa sifatihi. Mengimani dengan nama-nama Allah dan sekaligus sifat-sifatnya Allah Azza wa Jal. Empat poin yang harus diimani. Adanya Allah. Kalau anda bertanya di mana Allah jauh atau dekat. Maka Allah katakan fa inni qarib ujibu da'watad da'i saya itu dekat saya akan mengabulkan setiap orang yang berdoa hanya kepadaku Allah taala menunjukkan dirinya ada maka kita harus imani termasuk rububiyahnya termasuk uluhiyahnya dan asma nama-nama dan sifat yang Allah taala miliki ini empat poin yang harus diimani. Tidak cukup hanya mengimani Allah itu ada. Kalau sekedar percaya Allah ada, iblis juga percaya Allah itu ada. Harus diyakini Allah ada dan juga rububiyahnya. Allah sebagai pencipta. Kalau sekedar Allah sebagai pencipta, orang musyrik juga percaya Walain in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu tanya orang-orang musyrik, siapa pencipta langit dan bumi? Layakulunallah. Pasti jawabannya Allah. Maka harus yang ketiga dan keempat. <clears throat> Uluhiyah, asma dan sifatnya. Harus empat. Tidak cukup dua atau satu. Empat. Yang kedua, iman kepada hari akhir. Apa yang dimaksud iman kepada hari akhir? Qala al yaumul akhir wahia yaumul qiyamah. Hari akhir maksudnya adalah hari kiamat. Wasumiya bidzalik. Dan dinamakan hari kiamat di annahu la yauma ba'dah. Dikarenakan sudah tidak ada hari lagi dunia ini sudah berakhir. Dan kapankah hari kiamat? Malaikat Jibril ketika bertanya kepada Nabi SAW, Akhbirni anis Kabarkan kepadaku kapan kiamat itu. Apa jawaban Rasul? Sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail tidaklah yang ditanya itu nabi lebih tahu daripada yang bertanya maksudnya saya yang ditanya tidak tahu yang bertanya juga tidak tahu berarti kalau malaikat Jibril yang dekat dengan Allah saja tidak tahu Nabi SAW juga tidak tahu. Lalu bagaimana selain dari mereka? Berarti ini menunjukkan para dukun-dukun, para peramal-peramal yang meraba-raba terjadi hari kiamat tanggal 9, misal bulan 9, tahun berapa? 99. Itu ketahuan dustanya atau nanti muncul lagi para peramal-peramal yang akan meramal terjadinya hari kiamat tanggal sekian, tanggal sekian. Itu ketahuan dustanya. Walaupun demikian masih banyak orang yang percaya dengan para dukun. Sampai pada saat terjadi rabaan kiamat tanggal sembilan, bulan sembilan, tahun sembilan sembilan, itu banyak orang yang pulang kampung mau menyelamatkan diri pulang kampung karena tinggal di kota berdasarkan info dari dukun lari kemana kamu kalau memang terjadi hari kiamat padahal itu kabar yang dusta barakallahu fiqh Kembali kepada ucapan mu'alif, jadi hari kiamat maksudnya adalah hari terakhir dari kehidupan dunia ini. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam di dalam kitab beliau Aqidah wasitiah, Aqidah Wasithiyah adalah sebuah prinsip akidah ahlus sunnah. Ketika Syekhul Islam di penjara, dulu di penjara, maka penduduk wasit bertanya kepada Syekhul Islam tentang firqatun najiyah. Siapa itu firqatun najiyah? kelompok yang selamat. Maka Syekhul Islam menulis kitab Prinsip Firqatun Najiyah atas jawaban penduduk apa tadi? Wasit. Maka kitab ini disebut Aqidah Wasitiyah. Hakikatnya Aqidah Lusunnah. Di dalam kitab tersebut <clears throat> di bagian akhir Syekhul Islam menyebutkan di antara prinsip ahlu sunnah iman kepada hari akhir dan wayad khulu fi al imani billahi wal yaumil akhir termasuk masuk iman kepada Allah dan hari akhir adalah termasuk bagian iman kepada Allah dan hari akhir kata Syekhul Islam adalah kullu ma akhbara bihin nabiyyu mengimani semua perkara yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut perkara yang akan terjadi setelah kematian segala perkara yang dikhabarkan oleh Nabi SAW dari perkara yang terjadi setelah kematian Sebab yang namanya kematian itu juga kiamat. Kiamat bagi kita adalah kematian kita. Kiamat bagi alam semesta ini adalah nanti berakhirnya kehidupan dunia ini. Mari dikatakan kiamat. Nah, maka mengimani kepada Allah dan hari akhir adalah mengimani semua perkara yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari perkara yang akan terjadi setelah kematian. Apa diantaranya? Yang pertama, mislu fitnatul qabri. Fitnah kubur. Fitnah artinya pertanyaan kubur. Man rabbuk, siapa robmu? Wa madinuk, apa agamamu? Wa man nabiyuk, dan siapa nabimu? tiga pertanyaan ini akan diajukan oleh malakul uh, pertanyaan diajukan di malaikat kubur kepada seorang yang dikubur akan ditanya man rabbuk siapa robmu yang disembah oleh kamu siapa kalau dia orang mukmin bisa menjawab rabbi Allah kalau dia orang munafik orang kafir tidak bisa menjawab hahaha la adri saya tidak tahu berarti ini bukan ujian kecerdasan kalau ujian kecerdasan bisa diapal Islam agamaku Muhammad nabiku terus apa lagi Islam agamaku Muhammad nabiku bisa diapal tapi pertanyaan dikubur bukan apalan dari kecerdasan tapi keimanan. Ya. Waman Yuk, siapa nabi yang diutus kepadamu? Kalau dia orang mukmin akan mengatakan Muhammad, cepat. Tapi kalau orang munafik, orang kafir, haha la adri. Sami'tu saya kulun. Saya pernah mendengar orang berkata. Tidak mantap dia. Demikian pula ketika ditanya wa majinuk, siap apa agamamu? Kalau dia orang mukmin akan mengatakan Islam. Tapi kalau orang kafir akan mengatakan hahaha la adri. Itu dikubur akan ada ujian. Dan ini kata Nabi, fatilka akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min. Itulah ujian terakhir yang diajukan oleh Allah kepada orang mukmin. Ini harus diimani. Yang kedua, wa azabihi wa na'imihi mengimani dengan siksa kubur dan nikmat kubur. Nah, ini ahlu sunnah harus percaya. Kalau Mu'tazilah tidak percaya. Mu'tazilah gaya lama atau gaya baru. Dulu Mu'tazilah gaya baru yang namanya Hizbut Tahrir itu tidak percaya. Tidak percaya ada adab kubur masa iya. Ini prinsip Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak percaya ada siksa kubur dan nikmat kubur. Kalau ahlu sunnah percaya. Buktinya percaya berdoa setiap hari. Kalau tahiyat akhir mesti berdoa. Allahumma inni auzubi min azabi jahannam min adabil qabri.